Telah kita jelaskan bahwasanya la ilaha illallah kalimat la ilaha illallah merupakan miftahul jannah yaitu kunci pembuka pintu surga dan kunci memiliki gigi-gigi yang harus diperhatikan apabila kunci tersebut memiliki gigi yang tidak sesuai dengan pintu yang dimaksud, maka tidak akan mungkin pintu tersebut dibuka dengan kunci. Oleh karena itu, hendaklah kita membawa kunci yang sesuai untuk pintu yang akan kita buka. Itu yang dimaksud dengan syarat daripada la ilaha illallah. Jadi kalau syarat-syarat ini tidak terpenuhi, berarti gigi-gigi kunci tersebut tidak bisa membuka kunci tersebut tidak buka bisa membuka pintu surga. Kemarin telah kita singgung mengenai ilmu, yakin, kabul ya, dan kabul ya. Kemudian keempat al-inqiyat wal istislam. Yang keempat yaitu tunduk dan berserah diri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah zumar ayat 54 wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu dan kembalilah kamu kepada Rabbmu dan berserah dirilah kepadanya Al-inabah merupakan salah satu bentuk daripada daripada ibadah Al-inabah yaitu kembali kepada Allah merupakan salah satu bentuk daripada ibadah Dan itu merupakan uh, termasuk syarat la ilaha illallah. Jadi al-qiyat taat kepada Allah, taat kepada Allah tentunya taat terhadap peraturan-peraturan Allah, menjauhkan larangannya dan melaksanakan perintah-perintahnya ini yang dikatakan taat. Dan taat bukan hanya sekedar diucapkan belaka, Ketaatan dapat disimpulkan, dapat dilihat dari tindak tanduk seseorang sehari-hari. Apakah dia taat kepada Allah ataupun tidak? Kalau dia mengatakan la ilaha illallah di melalui lisannya, namun dia tidak taat kepada Allah, dia tidak tunduk terhadap peraturan-peraturan Allah atau masih banyak peraturan Allah yang menurutnya tidak sesuai dengan akal sehatnya misalnya, berbeda dengan orang yang paham dan dia uh, menerima hukum-hukum Allah namun ada kekurangan-kekurangan ya, ini masih dapat diterima orang ini berarti perlu meningkatkan keimanannya kembali namun mereka yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan alasan mungkin aturannya tidak sesuai dengan zaman misalnya atau tidak relevan dengan masa saat ini misalnya berarti orang ini tidak telah menghilangkan ataupun tidak memenuhi salah satu daripada syarat la ilaha illallah. Sebab untuk taat kepada Allah tidak bisa hanya sekedar taat-taat begitu saja. Apa yang harus ditaati? Kan begitu. Yang dikatakan taat berarti ada aturan. Itu yang dikatakan taat. Kalau tidak ada aturan, apa yang harus kita taati? Karena ada aturan dan hukumlah. Makanya muncul kalimat taat. Kalau tidak ada aturan, tidak ada yang namanya taat. Nah, jadi demikian para ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian yang kelima as-sidqu al-munafi lil bil lil kadhibi. Jujur dan tidak bohong. Artinya, ya artinya ketika dia mengucapkan la ilaha illallah memang benar-benar jujur dia, tidak tidak bohong dari mulutnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang munafik idza akal munafiquna qalu nashhadu innaka kalau rasulullah. Apabila Orang munafik datang, mereka akan mengatakan, nashadu kami bersaksi, inna kala Rasulullah." Engkau adalah utusan Allah. Wallahu yashadu inna kala rasuluh. Sungguhnya Allah lah yang bersaksi bahwasanya engkau adalah utusannya. Wallahu yashadu innal ala kadibun. Dan Allah bersaksi bahwasanya orang-orang munafik itu pendusta. Orang-orang munafik adalah orang-orang pendusta mereka di lisannya saja, di lidahnya saja mengatakan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Namun di dalam batinnya mereka tidak sama sekali. Mereka berdusta, mereka berdusta, zindik, yaitu berpura-pura uh, masuk ke dalam Islam. Ya, berpura-pura masuk ke dalam Islam. Oleh karena itu, orang-orang seperti ini banyak menyusup ke dalam kaum muslimin, ya, menyusup ke, ke dalam kaum muslimin dan ingin merusak akidah dan ibadah kaum muslimin, merusak prinsip-prinsip kaum muslimin. Itu kalau memang dia itu orang-orang kafir yang berpura-pura masuk Islam. Sebagaimana uh, Abdul Karim bin Abi Auja. Abdul Karim bin Abi Auja sebelum dia yang hidup pada abad kedua Hijriah, sebelum dia dihukum mati oleh khalifah pada saat itu apa katanya? Demi Allah, laqad wada'tu wa qad wada'tu fikum arba'ata alafi hadithan Aku telah memalsukan hadis di kalangan kalian sebanyak 4000 hadis. Halaltu fiha ma halaltu fihi fiha ma harrama ma hurrima wa haramtu fi ma hulil. Di dalam hadis tersebut aku mengharamkan yang halal dan aku harap dan aku halalkan yang haram. 4000 hadis. Ya, 4000 hadis palsu yang disebarkan di kalangan kaum muslimin yang dibuat oleh orang-orang zindik yang berpura-pura masuk ke dalam Islam. Dalam riwayat yang lain disebutkan oleh salah seorang muhaddis bahwasanya orang-orang zanadiqah, orang-orang zindik yang berpura-pura masuk Islam mereka telah meletak hadis, memasukkan hadis sebanyak 14.000 hadis. Bayangkan. 14.000 hadis palsu, itu yang palsu saja. Ini lain lagi yang doa doa enggak. Yang palsu saja 14.000 hadis. Makanya banyak sekali tersebar di kalangan kaum muslimin 14 apa namanya hadis-hadis palsu. Hadis-hadis la aslalahu, tidak ada asal usulnya dari mana. Itu belum lagi hadis-hadis yang doaif hadis-hadis yang lain-lainnya yang tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Nah, jadi dibikin para ikhwah fillah wa iyyakum. Ada juga yang dari kalangan kaum muslimin sendiri. Ya. Dari kalangan kaum muslimin sendiri. Mereka merasa bahwasanya mereka orang-orang pintar dan saking pintarnya mereka tidak menerima hukum-hukum Allah dengan alasan tidak masuk akal atau dengan alasan yang telah kita singgung tadi. Ya. Makanya apabila dikatakan kepada mereka wa idza qila lahum eh, la tufsidu fil ard apabila dikatakan kepada mereka jangan kalian membuka membuat kerusakan di muka bumi. Qalu innama nahnu muslihun kata mereka. Sebenarnya kami ini membuat membuat kebaikan di muka bumi. Ala innahum humul mufsidun kata Allah. Sungguhnya mereka itu perusak. Walakin la yasy'urun tapi mereka enggak tahu. Nah ini, ini yang lebih parah. Mereka merusak, tapi mereka tidak tahu bahwasanya mereka merusak. Mereka membuat kesesatan, tapi mereka nggak tahu bahwasanya mereka itu sedang sesat. Kul hal unabbiukum bil aksarina amala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Tahukah kalian? Maukah kalian aku beritahukan satu amalan yang paling rugi yaitu alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya mereka yang sesat aman mereka semasa di dunia wa yasabuna annahum yusiluna sun'a tapi sebenarnya mereka berada di atas uh, uh, tapi sebenarnya ma, dan mereka kira mereka telah berbuat baik jadi demikian para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum jadi dalam mengucapkan la ilaha illallah benar-benar jujur dalam dari hati dari hati nurani tidak hanya sekedar diucapkan atau di lisan sebenarnya dia dustai. Dia omongnya saja, dia la ilaha illallah namun di hatinya tidak. Oleh karena itu dalam soal Al-Kabut, Allah Subhanahu wa taala firman Al-Kabut ayat 1 sampai 3, Alif Lam Mim. Ahasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang mengira mereka begitu saja dibiarkan mengucapkan kami telah beriman padahal mereka belum dicoba. Nah. Jadi setiap orang beriman pasti akan dicoba. Apakah mereka kira kalau mereka sudah mengatakan la ilaha illallah lantas mereka dibiarkan begitu saja tidak ada cobaan dan rintangan? Pasti dicoba. Untuk apa? Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Sungguhnya kami telah mencoba orang-orang sebelum mereka Fala Allahu alladziina Agar Allah mengetahui mana yang benar, mana yang jujur, mana yang jujur berimannya. Wala al kadzibin dan mana yang pendusta. Inilah dia. Dari cobaan-cobaan ini, disitulah baru ketahuan mana yang benar-benar jujur beriman kepada Allah, mana yang tidak. Demikian juga, ini dalam masa Islam. Demikian juga, ketika seorang melaksanakan sunnah, maka dia akan pasti akan mendapatkan cobaan-cobaan dan rintangan-rintangan. Supaya Allah mengetahui mana sebenarnya yang pura-pura jadi orang sunnah atau masih ikut-ikutan, mana yang sebenarnya benar-benar sebagai orang yang sudah memegang sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sinilah nanti akan ketahuan dan dari sinilah akan terjadi peningkatan-peningkatan derajat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dia mendapatkan satu rintangan dan dia berhasil konsekuen dalam menghadapi rintangan tersebut, maka derajatnya akan tinggi, akan naik satu derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ada rintangan ini, tanpa ada cobaan-cobaan, maka derajatnya tidak akan naik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seorang sudah mengatakan beriman, akan ada rintangan, akan ada cobaan-cobaan dan itu pasti. Ya. Dan itu pasti. Nah, jadi demikian para ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu dalam surat uh, Al-Baqarah juga disebutkan sampai-sampai para sahabat ya disebutkan uh, mata nasrullah. Mata nasrullah. Kapan lagi pertolongan Allah itu tiba? Begitu hebatnya intimidasi orang-orang musyrik Quraisy menghadap para sahabat, menyiksa para sahabat dengan berbagai macam bentuk sisaan, ya. Kapan lagi datang pertolongan Allah? Bahkan sebagian sahabat sudah emosi, ya Rasulullah kenapa kita nggak perang saja? Kita kan sudah punya orang-orang, kita perangi saja mereka. Mengapa kita begini-begini saja? Disiksa tapi diam saja. Sabar, sabar, sabar. Kapan sabarnya ya Rasulullah? Nah, begitulah. Sudah minta-minta perang. Ini sebelum diturunkannya syariat perang. Kata Rasulullah belum, belum. Belum diperintahkan perang. Nah, begitu. Makanya perang itu nggak bisa berdasarkan emosi-emosi belaka. Ya. Para sahabat yang sudah diintimidasi begitu, hebat sekali, siksaan-siksaan, karena memang belum disyariatkannya perang, memang belum perang. Nah, begitu. Padahal kalau kalau dinilai dari perasaan sudah seharusnya balas, ya, sudah selayaknya balas. Tapi yang mana perang bukan pakai perasaan, tapi pakai hukum syar'i. Makanya Rasulullah SAW mengatakan belum. Demikian juga pada zaman Bani, Bani Israel. Ya. Pada zaman Bani Israel. Mereka minta perang kepada Nabi mereka. Perang aja kita. Apakah jawab mereka? Nanti kalau uh, kalau disarankan perang, kalian nggak mau perang. Kalau di, disarankan perang, nanti kalian nggak mau perang. Apa jawab mereka? Ah, bagaimana mungkin kami nggak mau perang? Ah. Nggak uh, mungkin kami nggak perang. Kenapa? Karena mereka telah mengeluarkan kami dari negeri kami dan dari anak-anak kami. Nggak mungkin kami nggak perang. Kemudian setelah falamma kutiba alaihimul qital tawallau. Ketika memang benar-benar disyaratkan perang, banyak di antara mereka nggak mau perang. Eh, apa panas-panasnya ayam. Maunya perang, begitu betul-betul perang, nggak mau perang. Nah, jadi demikian para wahai rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Jadi ucapan la ilaha illallah itu perlu dari hati nurani yang dalam, memang benar-benar jujur dari hati. Tidak hanya sekedar ikut-ikutan. Makanya ketika orang-orang munafik yang ditanya nanti di alam barzakh akan ditanya marabuka Siapa nak siapa Rob kamu? Dia akan katakan hahu hahu. Aku nggak tahu. Nah, begitu. Nanti man nabiyuka? Siapa nabimu? Dia katakan orang mengatakan begini dan aku pun ikut mengatakan begitu. Jadi bukan berdasarkan keyakinannya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sidqan min qalbi illa harramahu Allah 'alan nar. Tidaklah ada seorang seorang pun yang bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah dan Muhammad adalah ham, hambanya dan rasulnya. Sidqan min qalbi benar-benar jujur dari hatinya. Illa harramahu Allah 'alan nar. Kecuali Allah akan mengharamkan untuknya neraka. Kalau sudah mengharamkan bagaimana? Tidak masuk neraka. Nah, begitu. Ya. Kalau sudah Allah mengatakan haram, tidak akan masuk neraka. Namanya juga diharamkan. Tapi benar-benar jujur, benar-benar melaksanakan syarat-syarat daripada la ilaha illallah tersebut. Kemudian yang keenam, al-ikhlas. Benar-benar ikhlas wa huwa tasfiyatul amal bi salihin niyyah an jami' bi syirk yaitu membersihkan semua amalan soleh dari niat-niat da, uh, dari niat dan uh, ini ya membersihkan semua amalan soleh dengan niat yang soleh dari berbagai macam kesirikan kesirikan ya termasuk ria ya sebagaimana yang telah kita singgung pada hadis innamal a'malu binniyah wa innama likulli likul limri nawa jadi ini tidak perlu kita panjang lebar lagi dibicarakan dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya untuk menyembah semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diserikatkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As'adun nas bi syafaati man qala la ilaha illallah." mukhlisan min qalbih. Orang yang paling berhak mendapat syafaatku nanti adalah mereka yang mengucapkan la ilaha illallah tulus dari hati nuraninya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah azza wa jalla." Sesungguhnya barang siap, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah semata-mata mendapatkan ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi demikian para ikhwatin rahimanallahu wa iyyakum. Yang ketujuh al-mahabbah. Al-mahabbah li hadhil kalimat thayyibah. Cinta, kecintaan kita terhadap kalimat yang baik ini yaitu kalimat la ilaha illallah tadi. tabat wadalla alaih dan konsekuensi-konsekuensi daripada kalimat tayyibah ini. Wali ahliha al amili nabiha wal multazimi nabi syurutiha dan cinta terhadap orang-orang yang mengamalkannya dan melaksanakan syarat-syaratnya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan la ilaha illallah benci dia melihat orang yang melaksanakan sunnah, berarti ucapan la ilaha illallahnya masih perlu dikoreksi ulang. Ya. Kalau ada kaum muslimin yang katanya mengucapkan la ilaha illallah tetapi dia benci terhadap orang yang melaksanakan sunnah Rasulullah, berarti harus dikoreksi ulang kalimat syahadatnya. Bukan berarti dia kafir ya. Harus dikoreksi ulang. Karena Melaksanakan sunnah merupakan konsekuensi daripada kalimat La ilaha illallah. Kita katakan tadi di antara syaratnya itu mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu mentaati Rasulnya. Wa may yuti'ir rasul, faqada ata'a, faqada ata'a Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, berarti dia harus mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa telah mentaati Rasul, berarti dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau ada orang yang suka, nggak suka melihat orang berjenggot, alah jenggot-jenggot. Pakai jenggot-jenggot, masih umur 20 pakai jenggot misalnya. Nggak suka dia dengan jenggot. Ini sunnah Pak, iyalah sunnah sunnah tapi cukur saja lah sudah. Nah, begitu. Ya. Terkadang ini di perusahaan yang terjadi seperti ini. Dirutnya, GM-nya muslim, tapi syaratnya cukur jenggotmu, kita terima. Kalau enggak, no way. Ada seperti ini. Kalau bagi akhwat, Allah pakai jilbab panjang-panjang mau kerja-kerja. Sudah pakai yang biasa-biasa aja lah. Jangan tasyadut kali jadi pakai agama ini. Ada seperti itu. Jangan berlebih-lebihan. Allah tuh nggak suka yang berlebih-lebihan. Kemana larinya coba? Orang melaksanakan sunnah dikira berlebih-lebihan. Bukan berlebih-lebihan, dia yang terlalu meremehkan. Itu masalahnya. Makanya orang melaksanakan sunnah dianggap berlebih-lebihan. Nah, begitu. Nah, jadi demikian para kafirin rahimahullah wa iyyakum. Ini dikarenakan apa? Dikarenakan kejahilan kaum muslimin. Nanti pakai celana di atas mata kaki ya sudah ribut atau kantor ributnya. Wah, udah mulai kebanjiran kantor sekarang ya. <laughs> Kantor udah mulai kebanjiran padahal musim panas. Namanya seperti ini. Nanti ada akhwat yang pakai hitam-hitam loh. Ini jangan-jangan istrinya ambroji ini. Nah, <laughs> tukang-tukang bom, istrinya mirip seperti itu pakaiannya. Kan begitu. Ramai sekali seperti ini. Banyak sekali seperti ini. Instansi-instansi pemerintah terkadang tidak menerima yang orang-orang seperti ini. Nah, jadi demikian. Kalau mau kerja silahkan. Ini syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya itu padahal tidak mengganggu orang lain. Jenggot jenggot sendiri bukan jenggot dia. Celana celana sendiri bukan celana dia. Kenapa kok dia yang apa namanya yang rame kan begitu? Kita ngamalkan sendiri. Kecuali kalau jenggot jatuh ke, kena dia misalnya, enggak kan? Ini enggaknya. Nah, jadi demikian. Jenggot pribadi kan bukan jenggot rame-rame. Nah, jadi demikian ada saja yang yang rewel, artinya yang usil dengan sunnah-sunnah ini. Padahal itu masih jenggot, belum yang lain-lainnya. Kan begitu, masih jenggot. Dia nggak tahu bahwasanya orang yang jenggot itu garang orangnya. Iya kan? Nah, itu nggak tahu. Itu. <laughs> itu yang menilai itu akhwat bukan antum. Aja nah, demikian para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Jadi kalau ada orang yang suka sunnah, misalnya ada yang dia sholatnya sunnah sunnah, tenang, agak lama, Allah apa saja yang dibacanya ini? Subhanallah bila alas, tiketnya kok lama kali apa yang dibaca? Cobalah orang yang sholat lama dia yang sibuk. Padahal nggak ganggu dia. Nah, jadi demikian ada saja yang komentar-komentar dari bisikan-bisikan setan seperti ini. Gak suka dia melaksanakan melihat orang melaksanakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang pakai gamis misalnya ya, pakai gamis. Eh Pak, ini bukan Arab nih, ini Indonesia. Ini Medan Bung. <laughs> Ada, ada yang seperti itu. Padahal gamis-gamis dia dia beli sendiri dengan hasil tabungannya sendiri, tidak mengganggu orang lain. Kan begitu. Nah, jadi demikian para fakihin rahimanallahu wa iyyakum. Makanya ya tanda-tanda kalimat apa namanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan sebenarnya dia itu cinta dengan kalimat ini cinta dengan orang-orang yang mengamalkan kalimat ini cinta terhadap orang-orang yang melaksanakan konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah ini. Nah, jadi demikian para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Makanya kalau ada orang yang apa namanya? eh terbiasa dengan sunnah, ketika dia melihat seorang di suatu masjid, eh salatnya kok salatnya salat secara sunnah begitu, nggak biasa seperti yang lain-lain, itu pasti ada pendekatan jadinya. Pasti ada. Banyak yang terjadi seperti ini. Ya, Evan Jakarta ketemu di satu masjid. Ternyata sama-sama ngaji, nah, begitu. Sama-sama ngaji sunnah. Hanya dikarenakan melihat ada yang melihat dikarenakan eh, misalnya gantung ini. Ada ciri-ciri gantung. Hanyalah di mana? Kan begitu, ngaji di mana? Seperti itu, ada ciri-cirinya. Ada ciri-cirinya. Kemudian para fillah rahimanallahu wa iyyakum Kemudian apalagi di samping dia cinta terhadap orang yang melaksanakan konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah ini wa bughdhu ma dzalik dan benci terhadap orang yang benci terhadap orang yang melanggar sunnah, melanggar konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah. Kita benci. Benci di sini artinya uh, apa namanya? Tidak harus marah-marah ya. Benci tidak harus marah-marah Apalagi zaman sekarang ini, misalnya untuk melihat kawan-kawan yang celananya masih seret-seret, nyeret-nyeret tanah ya. Oh, kamu udah betul nggak la Allah? <laughs> udah syarat nggak? Perlu disyaratkan lagi di sini. <laughs> ya. Bukan perlu marah-marah. Ya. Angkat celanamu, tahu nggak? Barang siapa yang di, celananya di bawah mata kaki neraka. Ini orang kenapa? <laughs> Tiba-tiba kok marah-marah? Benci di sini tidak perlu marah-marah, bukan itu maksudnya. Paling tidak dia benci agar apa yang dilakukan oleh orang yang orang tersebut tidak ada pada pada dirinya. Jadi demikian. Dalam surah Al-Baqarah ayat 165 Allah Subhanahu wa taala firman wa minan nazi may yattaqidu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada yang menjadikan sekutu untuk Allah Subhanahu wa taala dan mereka menyintai mereka seperti cinta mereka terhadap Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah dan orang-orang yang beriman lebih apa ah, ah, kecintaan terhadap Allah itu lebih dalam. Jadi seorang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah tulus dari hati nuraninya tidak ada yang lebih dia cintai selain Allah Subhanahu wa taala apa saja yang menyelisihi Allah Subhanahu wa taala apabila ataupun apabila dia diberi dua pilihan Allah ataupun yang lainnya maka dia akan memilih Allah Subhanahu wa taala. Ini antum lagi kuliah, ketika nanti kerja baru ketahuan. Bisa diterima, Dek, tapi satu. Cukur jenggot atau terima? Bisa Dek diterima tapi celana turunkan. Baru kami terima. pilih yang mana? Kerjaan? Mikir ini, ini targetnya tahun depan nikah. Kalau nggak terima, nah, ada yang seperti itu juga. Ya sudahlah, untuk pertama kali cukur dulu. Nah, ada yang seperti ini, ya. Untuk pertama kali ya, namanya juga baru masuk. Ya, diseret-seret dulu lah. Dan seperti ini. Ada yang sempat seperti ini. Berarti dia diberikan dua pilihan. Mana yang lebih dia suka? ah, begitu. Jadi sekarang itu reali, apa namanya realitanya tidak dipilih kamu menyembah Allah atau menyembah batu. Enggak begitu sekarang. Sekarang nggak zamannya lagi begitu. Ya. Kamu kafir atau kami pak ah, atau kami terima kerja? Murtad dulu. Masuk Nasrani baru kami kerja. Kalau kalau itu masih konsekuen orang sekarang. Tapi kalau sudah untuk masalah-masalah seperti itu, ya, kalau afat misalnya boleh kami terima. Tapi pakai jilbabnya harus sampai leher saja. Kan ada jilbab sampai leher, macam orang kecekik itu. <laughs> Eh. Apa namanya? Jilbab ada namanya itu bagi mak-oma itu. Nama jilbabnya. Kalau begitu boleh, kalau tapi kalau begini dalam, aduh dalam kali. nggak bisa kami terima. ah begitu. Pilih yang mana? Nah, di situ akan kita ketahui Kira-kira kita ini konsep kenapa tidak? Tidak usah orang lain turun nilai, nilai saja diri sendiri. Nilai diri sendiri. Nah, jadi demikian para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Ketika antum berada di ruang kuliah, ayya 'alas shalah. Nah. Ini dosennya serem pula kan begitu. Gimana? Nah, itu dosa usah, enggak usah tengok orang sebelah. Kamu gak bagus kamu. lah saya lelah kamu, kita yang bagus. Biar saja dia nilai dirinya sendiri. Kan begitu? Hanya kita beri kunci-kuncinya. Silakan antum buka kunci-kunci hati antum sendiri. Bagaimana? Nilai diri sendiri bagaimana? Konsekuensinya terhadap kalimat la ilaha illallah. Makanya Rasulullah SAW menggembleng para sahabat masalah akidah selama 13 tahun 13 tahun masalah akidah. Siap siap pakai untuk masalah syariah. Begitu. Oh, Makanya apa saja yang dikatakan Rasulullah SAW itu selesai masalahnya. Karena apa? Akidahnya sudah digembleng terlebih dahulu. Nah, jadi demikian. Jadi ketika kita beramal, berdakwah, benar-benar hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada juga yang dia mau berdakwah, ya semangat berdakwah, tapi ada ada apa namanya? ada istilah prospeknya. Bisa loncat sini, loncat sini nanti jadi anggota DPR. Makanya dari awal semangat dia karena apa? Ada dijadikan batu loncatan. Makanya banyak orang pimpinan-pimpinan demonstrasi itu jadi diambil menjadi alat kamu recok sekali <laughs> nah, aman kan? Udah didudukkan dia kan nggak nggak recok lagi. Kan begitu. Nah, juru bicara pemerintah kita tadi kan orang paling vokal. Udahlah, kamu jadi juru bicara kita. Aman kan? Nah, namanya juga begitu sebagai batu loncatan. Makanya ketika kita dakwah, kita kritik, kritik itu kan nasihat terhadap yang lain. Ikhlas karena Allah bukan dikarenakan ingin jadikan batu loncatan atau ingin memperlihatkan wajah. Itu kita yang mengkritik. Oh, begitu. Kita sebenarnya mengkritik itu. Makanya bagus kan sekarang. Jadi nggak ikhlas bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi demikian para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satu man kunna fihi wajada fihinna halawatul iman." Ada tiga hal. Barang siapa yang mendapatkannya maka dia merasakan manisnya iman. Berapa banyak di antara ikhwan ehwan yang mulai semangat melaksanakan sunnah, dia merasa sempit, tertekan. Semenjak aku belajar, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Semakin lama belajar, semakin banyak yang tahu kerusakan-kerusakan. Semakin sempit hatinya. Kenapa? Semakin banyak peraturan. Makanya ada yang terakhirnya oleng. Udahlah, nggak usah belajar banyak kali pun yang nggak boleh jadinya. Kalau kita nggak tahu kan semuanya jadi boleh karena nggak tahu. Ya. Apalagi hukumnya kalau nggak tahu nggak apa-apa. Nah, jadi demikian. Ada tiga hal yang dia akan mendapatkan kemanisan iman. Ayahku Allah wa rasulah habba ilaih min mimma siwa. Pertama, dia cinta kepada Allah dan Rasulnya lebih melebihi cintanya kepada yang lain-lainnya. Apapun ceritanya, bahkan terhadap istri, terhadap anak. Kalau sudah berbicara masalah cinta terhadap Allah dan Rasulnya, maka cinta terhadap Allah dan Rasulnya lah yang dia pilih. Ya. Dan antum jangan langsung be, be, me, me, me, tergambar dalam benak antum Berarti cinta terhadap Allah dan cinta terhadap Rasul tidak identik terhadap cinta terhadap istri. Enggak. Bahkan Rasulullah menyuruh kita untuk cinta terhadap istri. Nah, begitu. Ya. Ini apabila terjadi perselisihan, percanggahan, kita diminta diberikan dua pilihan. Istri minta begini misalnya. Sementara permintaan itu permintaan yang uh, bertentangan dengan syariat. Nah, di situ Bukan berarti kalau sudah cinta pada Allah Rasulnya berarti nggak boleh cinta pada istri, ya rugi. <laughs> tidak melakukan tidak cinta pada Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah menyuruh kita untuk cinta terhadap istri. Istri ya istri, atau jangan salah lihat. Jangan katakan istri. Nah, jadi demikian para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Kita disuruh cinta pada kepada anak-anak, anak-anak kita kepada kaum muslimin yang lainnya ya kepada kaum muslimin yang lainnya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li tidak tidak beriman salah seorang kalian hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai mencintai dirinya sendiri nah jadi demikian jadi kalau kita cinta terhadap Rasulnya itu sudah mengalir yang lainnya Kenapa? Karena kita diperintahkan untuk cinta terhadap seluruh kaum muslimin. Nah, jadi demikian para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Tapi kalau seandainya cinta kita terhadap seseorang itu membuat kita menyimpang dari Quran dan Sunnah, nah di sini baru baru perlu adanya prinsip tidak. Nah, begitu. Aku katakan tidak, tidak, Dik. Nah, kan <laughs> begitu. Nah, jadi demikian para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian wa ayyuhibbul mar la yuhibbu illallah. Dia cinta terhadap seorang dia tidak mencintai seorang kecuali dikarenakan Allah. Cinta terhadap teman bukan dikarenakan hari-hari karena dia kalau ujian transfer jawaban, kasih kopean, kerjasama, kan begitu kalau ujian. Jadi demikian bukan dikarenakan itu akhirnya aku suka kali dengan dengan kawanku ini konco saya itu lawe sekali kami konco lawe kan lawe sekali jadi kenapa iya dia sering bantu aku ujian Nah, begitu. Ini bukan cinta karena Allah. Nah, jadi demikian. Dan cinta karena Allah ini susah ya. Ini disesuaikan dengan apa? Sesuai dengan tingkat keimanan seorang. Bisa kita cinta pada teman kita, suka terhadap teman, ya karena sering-sering dipinjamin sepeda motor. Akhirnya suka. Nanti ketika sekali sekali nggak dipinjamin, oh, bedangki kali ini kawan. <laughs> Padahal baru sekali nggak dikasih pinjam. Atau dikarenakan yang lain-lainnya. Dikarenakan sering apa namanya? sering traktir misalnya kantin, yuk kantin yuk. Nah, akhirnya cinta dia terhadap temannya. Nah, begitu. Jadi cinta terhadap Allah, ya, cinta terhadap Allah, cinta terhadap teman dikarenakan Allah itu sesuai dengan tingkat keimanan seseorang. Kalau dia cinta terhadap temannya dikarenakan dunia, maka cinta tersebut hanya sebatas kepentingan saja. Kalau sudah tidak dipentingkan lagi, maka mereka akan berpisah. Sebatas kepentingan pribadi. Kalau sudah kepentingan pribadinya terlepas, maka mereka pasti akan berpisah. Kalau kepentingan mereka, kepentingan politik dalam rapat dengan teman-temannya, kalau sudah selesai politiknya, maka mereka pun akan ber, berpisah. Tapi kalau cinta karena Allah, mereka tidak akan pernah berpisah sampai di akhir kelak pun mereka tetap bersatu. Makanya dalam Al-Qur'an disebutkan nanti masing-masing mereka akan bertemu. Eh, kamu bagaimana kok sampai sih Alhamdulillah kita sama-sama masuk surga. Sampai seperti itu. Ya Yatasaaluna bainahum. Mereka saling tanya menanya. Kamu gimana sih kok sampai ini gimana coba ceritanya? <laughs> ya begitu seperti perjalanan. Oh, kamu bagaimana? Apa namanya? Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Mereka saling bertelekan berhadap-hadapan, ini bercerita pengalaman. Oh, si Fulan bagaimana yang dulu si Fulan? Oh, masuk neraka dia. Ya begitu. Hampir saja kalau seandainya aku ikut dia kemarin itu, wah neraka lah ikut sama dia. Hampir seperti itu. Nah, jadi demikian. Sampai nanti di dalam surga, mereka akan tetap bersatu. Makanya ketika kita akrab dengan sesama teman, akrablah kita dikarenakan Allah bukan dikarenakan apa-apa. Nah, begitu. Kemudian wa ayyakraha ayyauda ayyauda fil kufri ba'da id anqadahu Allahu min. Dan dia benci terhadap kekafiran setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia dari kekafiran tersebut. Sama yakrahu ayyun qadhafa ayyu qadhafa finnar sebagaimana bencinya dia kalau dia dilemparkan ke dalam neraka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi demikian para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Jadi cinta terhadap kalimat thayyibah ini yaitu cinta terhadap semua konsekuensinya dan cinta terhadap orang yang mengamalkannya. Cinta terhadap orang yang mengamalkannya. Dan apabila di antara teman saling cinta mencintai karena Allah dan setan akan tetap berusaha bagaimana membuat mereka supaya ber bisa ada saja permasalahan, nah, begitu. Ada saja saling salah pengertian di antara mereka. Ini akan terjadi karena setan tidak akan suka melihat dua orang yang saling cinta dikarenakan Allah. Karena kalau cintanya ini sudah diletakkan dalam porsi yang sebenarnya, maka mereka akan mendapatkan halawatul iman, manisnya iman. Ya. Akan mendapatkan manisnya iman. Kemudian para hafidin rahimanallahu ayyakum poin selanjutnya ayyakfuru bitawaghit wa hiya al-ma'budat min dunillah. Dia harus ingkari seluruh togut-togut yaitu semua ataupun segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'minu billahi rabban ma'bud dan dia beriman terhadap terhadap Allah Rabb yang berhak untuk disembah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 256, "Wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah" Barang siapa yang kafir terhadap taghut dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, berarti dia telah memegang tali yang yang uh, yang kokoh. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man qala la ilaha illallah." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuh. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan ingkar terhadap semua yang disembah selain Allah, maka telah haramlah, artinya telah terperiharalah hartanya dan darahnya. Ini sebagaimana makna daripada sabda Rasulullah SAW, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk me, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yashhadu alla ilaha illallah hingga mereka bersahadat tiada ilah yang berhak sembah selain Allah fa in qala dzalik apabila mereka mengatakannya asuma minni dima'ahu wa amwaluh maka telah terjagalah dariku hartanya dan darahnya illa bihaqqil Islam kecuali dengan hak Islam muhisabuhu 'ala Allah sementara perhitungannya diserahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kira itu saja pada siang hari ini uh, apa namanya syarat-syarat la ilaha illallah yaitu ada delapan pertama ala ilmu kemudian yakin kemudian kabul menerima al kiat, taat asidq jujur ikhlas mahabbah cinta dan kafir terhadap segala bentuk tauhid Aku lu qouli hadza astaghfirullah li wa muslimin innahu wal ghafur.